BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Oh, lihat yuk, ada burung elang terbang di atas sana. Itu. Oh, uh, itu sebagai pertanda suasana sudah kembali aman seperti sedia kala, Sri. Artinya, Eyang Merapi sudah tidak marah lagi. Waduh, rumahmu pasti penuh abu Merapi ya, Yu. Mm-hmm. Aku tidak akan pulang ke Sumber Jati dulu. Aku akan ikut membantu membersihkan rumahmu dan halaman. Iya, harus minta izin pada ayahmu, Sri. Kalau ayahmu tidak keberatan, tentu saja aku senang sekali. Kita... Asmara di tengah bencana sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Kakang Tumenggung kalau sudah marah seperti itu, tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa dilawan. Dia itu orang yang sangat keras. Dan di antara teman-temannya, dia adalah orang yang wataknya paling keras. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. 3 Penata suara Indra Mahendra. Sutradara Hari Joko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Setio Ningsi, Sri Gondang, dan Reksona Wolo menyusuri jalanan setapak menuju Gumuk Putih. Setelah sesaat lamanya menempuh perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di tempat yang dituju. Mereka disambut gembira oleh warga desa Jatisari yang sekarang menjadi pengungsi. Mereka mendirikan gubuk-gubuk darurat sekedar untuk menahan hawa dingin dan sengatan matahari. Kilurah Jatisari dan Nyilurah merasa lega sekali melihat kehadiran Ningsi yang sepertinya tidak kurang suatu apapun. Mereka pun segera duduk melingkar di atas tikar. Setioningsih langsung menyeruput secangkir jahe untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara Sri Gondang mulai sibuk menyuap makanan. Tampak gadis kecil itu sudah lapar. Sambil menyuap, Sri Gondang menatap kejauhan sana, ke arah lereng-lereng Merapi yang kembali mulai terang oleh cahaya matahari subuh. Ayo dok, makan yang banyak ya supaya badanmu kuat, supaya bisa menahan hawa dingin. Tempat ini dinginnya bukan main. Kita seperti dikurung di dalam rumah es. Uh, iya, budi Ini saya sudah nambah. Ah. Masih nggak pulang sekali. Oh. Waduh, nikmat juga ya hidup seperti ini. <laughs> Mana ada nikmatnya hidup di pengungsian, Sri. <laughs> Kamu macam-macam aja. <laughs> Soalnya dia masih kecil, Kilura. Belum tahu apa-apa. Taunya hanya bermain-main ke sana, ke sini, bercanda sama teman-temannya. Nah, kalau begitu ya memang enak. Di tempat pengungsian banyak teman. Mau ngobrol sama siapa saja bisa. Ya kan, Sri? <laughs> ah, Budi tahu saja. <laughs> Sudah berapa hari Kang Nura tinggal di sini? Uh, sudah berapa hari ya, Nia? Ya? Uh, eh, ada kalau empat hari. Terus rumahnya bagaimana? ternak dan barang-barangnya ditinggal begitu saja. Nanti kalau dicuri orang bagaimana, Kang Lurah? Ya harus diawasi, sekali-sekali ditengok begitu. Ah, memang rawan kalau ada peristiwa seperti ini. Hmm, iya, Gunung iya. Merapi meletus ini, rawan. Banyak maling, belum lama ternak warga desa Jatisari mau diangkut semua oleh kawanan pencuri. <laughs> Untung aku ada di sana. Hmm, iya, Sempat iya, iya. juga mau terjadi keributan. Akhirnya kawanan pencuri itu kabur. Rupanya mereka itu bukan maling yang punya nyali. <laughs> Begitu aku mencabut golok, mereka kabur semua. uh, <laughs> terus Kilura nanti mau ke Gumuk Putih lagi ya? Iya, tentu saja, Nyi. Aku akan ke Gumuk Putih. Oh ya, kalau Kirekso mau, ayo kita sama-sama menekung di atas sana. Hmm, iya, iya, iya. Di Gumuk Putih, tempatnya enak sekali, Kirekso. Kirekso nanti bisa melihat sendiri dan merasakan sendiri seperti apa suasananya. Wah, iya, iya, iya. Boleh, Kang Lurah. Aku juga mau cari pengalaman yang baru. Belum pernah aku pergi ke tempat-tempat seperti ini. Biasanya di sumber jati ya, tidak ada apa-apa. Hanya sawah-sawah dan sungai-sungai yang kadang kala banjir. Hmm, baiklah. Kalau begitu nanti kita sama-sama ke atas ya. Yeah. Iya. Kita sama-sama bercakap-cakap dengan Eyang Merapi di Kumuk Putih hmm, ya. Iya, iya. Setelah semalaman hujan abu meliputi seluruh kawasan bumi Mataram, pagi hari pun tiba. Langit mendung juga masih diselimuti abu gunung Merapi. Matahari tidak tampak bersinar seperti biasanya. Sinarnya suram karena terhalang oleh debu Merapi yang hampir merata melingkupi langit Mataram. Kita Temenggung Jayang Logo duduk di ruangan tengah Panglima Mataram itu sedang menikmati wedang jahe hangat dan sepotong kue yang terbuat dari pisang. Sesaat lamanya dia menunggu, karena Nyai Temenggung belum juga muncul. Akhirnya Ki Temenggung menyusul ke ruangan bilik. Ah, sudahlah, Nyi. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti kamu malah jatuh sakit loh. Masa aku ndak boleh memikirkan nasib putraku sendiri toh, Kang Mas Tumenggung? Jatniko itu kan anakku toh. Sekarang dia ada di mana-mana. Apakah dia bisa menyelamatkan diri kalau sampai menghadapi bahaya di jalan? Kita kan tidak tahu toh, Kang Mas. Ya salahnya sendiri. Mengapa dia ngotot mau mencari kepuasan untuk pribadinya saja? Hmm. Mengapa dia tidak mempertimbangkan sudut pandang orang tuanya? Itu kan seperti anak dari kalangan rakyat jelata, Nyi. Bukan anak bangsawan, ya tuh? Aku tahu, Kang Mas. Tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Walaupun bagaimana, Jatmiko itu aku yang mengandung selama sembilan bulan loh. Dan melahirkannya dengan selamat. Bahkan saat melahirkan, aku hampir saja kehilangan nyawaku loh, Kang Mas. Apa Kang Mas Tumenggung lupa kalau dukunnya saat itu sudah menyerah dan hampir putus asa? Darahku banyak sekali keluar pada saat mengeluarkan zat Miko, Kang Mas. Dan sekarang, bocah itu setelah dia dewasa dan berhasil menjadi perwira muda prajurit Mataram, tiba-tiba saja kok seperti hilang tanpa bekas. Aku sedih loh Kang Mas. Hatiku nelongso sekali. Aku tidak pernah menduga akan bertengkar dengan Jatmiko seperti ini. Ya sudah. Barangkali itu sudah nasibnya. Aku tidak setuju, Kang Mas Sumenggung. Nasibnya tidak harus seperti itu, toh. Kita ini orang tuanya harus membantu dia, Kang Mas. Membimbing dia dan menunjukkan jalan yang lapang dan benar. Iya, iya, iya, iya. Lalu, apa yang tidak kita kerjakan untuk anak keparat itu? Semuanya sudah, nih. Dia sudah kita gulawentah, kita pelihara sejak kecil, sejak masih bayi merah, sampai akhirnya menjadi orang dewasa. Dan setelah dia besar, aku pun tidak tinggal diam, nih. Aku selalu berusaha membuat tubuh dan jiwanya menjadi kuat dan semakin kuat. Supaya dia layak menjadi putra bangsawan, layak menjadi seorang tumenggung, anak seorang pejabat yang bermartabat. Itu maksud dan tujuan Nyi. Masa kamu belum tahu juga? Kita ini kan suami istri Seharusnya kita punya pendapat yang sama. Seharusnya kita cocok. Semula aku juga cocok, Kang Mas. Semula kita sependapat. Tapi aku tidak pernah mengira Kang Mas Tumenggung berbuat seperti itu kepada anak sendiri. Marah itu boleh, Kang Mas boleh tersinggung dan kecewa ah. berat melihat sikap anak seperti itu. <laughs> Tapi ya Mbok jangan lalu dia diusir dari rumah, toh. Kalau dia sudah tidak mempunyai tempat tinggal, ibaratnya burung sudah tidak punya sarang. Kemana dia akan terbang, Kang Mas? <laughs> Kemana dia akan mengarungi angkasa yang bengis dan kejam ini? Dia bisa disambar burung lain, burung alap-alap yang ganas, kemudian membunuhnya dengan semena-mena. Itu yang kutakutkan, Kang Mas. derajat Miko yang bersandar di batang pohon. Kepalanya tegak menatap lereng-lereng Merapi yang masih dialiri lahar panas merah membara. Belendung sudah beberapa kali mengajak Jatmiko pulang, tapi tidak digubris. Akhirnya dia berdiam diri. Sesaat lamanya mereka berdiam diri. Sudah, Toh Mas. Pulang saja ke dalam katu menggungan. Ya maklum namanya orang tua. Orang tua memang seperti itu, Denmas. Kadang ya lupa diri juga. Aku tidak setuju pendapat seperti itu, Blendung. Menurut pendapatku, orang tua tidak boleh sampai lupa diri. Sebab dia yang bertanggung jawab pada kehidupan keluarganya. Kalau sampai ada orang tua lupa diri, wah, Kasar sekali nasib keluarga itu. Kepada siapa nanti mereka akan minta perlindungan kalau sampai terjadi musibah yang berakibat buruk? Ah, ya, kenyataannya seperti itu, Denas. Yang namanya orang tua kan masih manusia-manusia juga. Jadi bisa saja lupa diri. Wong sakit saja juga bisa, Den Mas. Jangankan sakit. Orang tua juga suatu saat nanti akan kembali kepada Gusti Allah. Sama dan mas. Yang namanya manusia itu besar kecil, miskin kaya, tua muda, putih hitam sama saja. Asalnya juga dari sana juga. Tidak ada yang beda atau geser sedikit pun. Sama persis. Seperti semangka dibelah dua itu pendapat belendung orang desa yang hina ini, Den Mas. Dan belum tentu pendapat saya benar. Ya, sudahlah, Belendung. Pendapatmu itu pakai saja sendiri untukmu. Kita manusia, beda-beda jalan pikirannya. Hmm, rencanamu ke depan apa, Belendung? Ah, saya tidak punya rencana apa-apa, Den Mas. Saya yang penting mengikuti Denmas Jatmiko. Kemana Jatmiko pergi, di situ ada Belendung. Memang barangkali ini sudah garis hidup saya, toh Denmas. Saya tidak menyangka kok. Saya tidak membantah. Hmm, kalau begini, aku jadi susah belendung. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya bekal lagi untuk menjadi bendoromu. Aku tidak punya uang, tidak punya derajat, tidak punya masa depan. Lah, kalau kamu masih membutuhkan aku terus, terus nanti bagaimana nasib kita berdua? <laughs> Kita ini sekarang sama, Belendung. Kamu dan Jatmiko sekarang sama derajatnya. Kita ini sudah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada bedanya Belendung dan Jatmiko. Sama-sama rakyat kecil sama-sama manusia kebanyakan. Tidak ada lagi di sini Bendoro dan kawan. Tidak ada majikan dan buruh. Apa soal-soal seperti itu kamu masih belum jelas juga, Brandon? Ya, sudah tahu, Den Tapi saya tidak bisa menjalaninya. Soalnya, saya sudah terlanjur menganggap Denmas itu majikan saya. Dan ini tidak bisa dihapus begitu saja. Perasaan itu sulit loh, Demas. Hati itu kalau sudah ngomong, sulit dibantah. Kalau pikiran bisa dibolak-balik. Bisa pelintat-pelintut. Tapi kalau hati, susah, Demas. Hati itu kenceng dan tidak pernah melakukan penipuan dan pemalsuan. Hati itu jujur Hati itu polos seperti kertas putih. Itu pendapat saya loh, Dimas. Ya, kalau begitu ya sudah. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Ah, sebentar, Dimas. Kita mau kemana lagi? Ya, kemana saja. Sekarang ini aku tidak punya tujuan perjalanan. Aku hanya sekedar bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Aku hanya sekedar menuruti keinginan hati nuraniku saja. Anu Mas, apa Denmas ingin bertemu Yuningsih? Ayo, saya antarkan ke Jatisari. Ah, tidak Belendung. Aku tidak ingin ketemu siapa-siapa. Aku ingin ketemu dengan diriku sendiri. <laughs> Wah, celaka lagi. Susah lagi. <laughs> Mau ketemu kok sama diri sendiri itu bagaimana, Denmas? Maksudnya itu apa? Aku kok sama sekali tidak ngerti loh. Apa aku ini terlalu bodoh ya? ya, ya sudah. Kalau begitu, aku ikuti saja. Terserah apa kemauan Denmas. Belendung ikut, pokoknya ikut. Kilurah Jatisari dan Kirekso Nawolo sudah sejak lepas maghrib tadi naik ke atas lereng. Sementara para pengungsi yang jumlahnya 120 orang masih tetap tinggal di gubuknya masing-masing di lereng bawah. Sekarang Kilurah dan Kirekso sudah duduk di atas gumuk putih. Sesaat lamanya mereka berdua bertafakur di situ, berbincang-bincang dengan Eyang Merapi, laksana dua orang sahabat dekat atau dua pribadi yang sudah saling mengenal dan saling mengasihi. Menjelang tengah malam, Kilurah terjaga dari semedinya. Sementara Kirakso Nawolo sepertinya terlelap sebentar. Hmm, bagaimana Kirakso? Sudah mendapatkan pengalaman yang baru? Hmm? Wah, saya malah merasa ngantuk sekali, Kilura. Hmm. Saya baru saja terlelap sebentar. Semula saya merasa dingin. Hmm -hmm. Kemudian saya merasa ngantuk, tidak bisa ditahan-tahan lagi. Aduh, saya sudah berusaha untuk tetap terjaga. Tapi aduh, tiba-tiba saja lepas gitu. Mata seperti diserap Megonondo. Oh iya, tidak apa-apa, Kirekso. <laughs> Memang sulit untuk menjalani hubungan batin seperti ini. Iya, iya. Kalau belum biasa ya seperti itulah. Halangannya ngantuk, bosan, atau letih. Tapi yang sering sekali ya ngantuk itu tadi. Hmm, iya, iya. Jadi kalau kita sampai tertidur ya artinya kita tidak kemana-mana, Kirekso. Ah, terus Kilura mendapatkan wangsit apa? Hmm? Apa Kilura sudah bertemu dengan Eyang Merapi? Ah, <laughs> ya tidak sampai begitu jauh, Kirekso. Yang kumaksud dengan pertemuan itu adalah pertemuan secara pribadi. Hmm, iya, iya. iya. Sebenarnya yang merapi itu ada di dalam hati kita masing-masing. Eh, yang merapi wujudnya adalah pribadi kita. Nah, kalau kita sayang kepada bumi warisan leluhur, pasti kita akan merawatnya dengan baik. Hmm, yeah. Kita tidak akan membuang sampah sembarangan, kita tidak akan menebang pohon sembarangan, dan membunuh binatang-binatang hutan dengan semena-mena. Kita tidak akan merusak makhluk hidup yang lain. Kita tidak akan merusak lingkungan, Sebab kalau lingkungan rusak, maka sumber-sumber air pun juga kering. Nah, itu sebagai tanda rusaknya jiwa manusia dan sebagai isyarat rusaknya alam semesta ini. Oh, jadi begitu ya Kilura. Waduh, rupanya pengetahuan batin Kilura sudah cukup tinggi ya? Ah, biasa saja, <laughs> Kirso. ya, ini karena saya sering kali duduk menekung atau tafakur di gumuk putih ini. Hmm, iya, iya, iya. Ini kegemaran saya sejak dulu. Sejak saya masih Noroyono dulu, sejak saya masih muda dan belum menikah. Saya sudah sering duduk-duduk di sini sampai jauh malam. Wah, <laughs> Kalau begitu, ya pantas Kilura sudah sangat kenal daerah ini. <laughs> Walaupun daerah ini katanya daerah rawan, artinya daerah yang berbahaya untuk dihuni manusia. <laughs> tapi kelihatannya Kilura tenang-tenang saja. Iya, <laughs> kalau tapi ate yang merapi, sudah lama saya kenal dengan baik. Eyang eh, Merapi ini pernah meletus dengan hebat sekali pada saat pertempuran antara Gusti Panembahan Sinopati dan prajurit-prajurit Pajang. Iya, iya, iya, Ya. Dan konon ribuan prajurit Pajang habis diterjang wedus gembel ketika melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Panembahan Sinopati. Iya, iya, iya. Ya, memang konon menurut cerita Bapak Tanah Jawa, penyembahan Senopati telah menaklukkan lautan selatan. Sedangkan Ki Juru Mertani adalah pawang atau kuncen puncak Merapi. Jadi semua itu sudah <laughs> ada sejarahnya Ki Rekso. Iya Ki, sudah ada jejak-jejaknya. Nah, saudara saudara Demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-47 yang didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Temenggung Jayang Logo, Siska Jawa sebagai Nyai Temenggung, Nanang sebagai Jatmiko, Ajeng sebagai Ningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Iwan Dahlan sebagai Raksona Wolo, Elsa Surya sebagai Kilura, Ivan Rose sebagai Nyilura, Rifki sebagai Belendu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.